Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qaidatu tsaniyah kaidah yang kedua annahum yaqulun bahwasannya orang-orang musyrik dahulu yaitu orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة kami tidak beribadah kepada mereka kami tidak beribadah kepada mereka <coughs> kecuali untuk mencari Al-Qurbah Maksudnya adalah kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan syafaat yaitu syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut Kecuali Demi mengharapkan Agar kami lebih dekat kepada Allah Allah dan mendapatkan syafaat di sisinya. Inilah ucapan orang-orang musyrik dahulu. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Ternyata mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena satu tujuan yang mulia. Satu tujuan yang mulia. Tujuan yang sangat bagus sekali. Apa tujuannya? Ada dua. Yang pertama supaya mereka lebih dekat kepada Allah. Yang kedua agar sesembahan-sesembahan mereka tersebut dapat memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Tujuannya bagus banget. Bagus sekali. Pertama supaya lebih dekat kepada Allah, yang kedua supaya dapat syafaat. Tapi ternyata tujuan yang baik tersebut tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Maksudnya dengan adanya tujuan tersebut tidak menjadikan mereka termasuk kategori orang-orang yang beriman. Mereka tetap dianggap kafir, musyrik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kaidah ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya orang yang menyekutukan Allah dengan satu dari dua alasan ini tetap saja tidak dapat dibenarkan dan juga menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang mengaku muslim kemudian mereka berdoa kepada selain Allah ternyata alasan yang mereka gunakan sama persis dengan alasan orang-orang musyrik dahulu tidak ada bedanya persis sama mereka datang ke kuburan seorang wali misalkan kemudian mereka berdoa kepada wali tersebut dengan harapan doa mereka diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali kalau dia memohon hajat langsung kepada wali tersebut wahai wali fulan anugerahkanlah aku ini dan itu mungkin kebanyakan mereka tahu itu syirik Kebanyakan mereka tahu itu syirik. Kalau dia mengatakan wahai wali fulan, selamatkanlah aku dari azab neraka. Wahai syekh, wahai nabi, selamatkanlah aku dari kesesatan. Mungkin kebanyakan mereka tahu itu syirik. Tetapi mereka tidak memohon kepada para wali tersebut secara langsung dalam artian tidak memohon hajat mereka. Hanya mereka mereka jadikan para wali tersebut sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah agar doa mereka diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ternyata apa yang mereka lakukan tersebut sama persis dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Tidak ada bedanya, sama persis. Demikian pula orang-orang yang memohon syafaat atau mengharapkan syafaat kepada para wali mereka atau bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka apa yang mereka lakukan tersebut tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu ya kadang mereka punya logika-logika sendiri akal-akalan inilah akibat menggunakan logika-logika yang ada pada makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka mengatakan kita ini kan <coughs> banyak dosa. Kita banyak dosa. Maka tidak pantas kita berdoa langsung kepada Allah. Mesti melalui orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berkesimpulan seperti itu? Karena mereka samakan Allah dengan seorang raja di dunia. Karena kita orang kecil, kita rakyat kecil, nggak bisa ketemu langsung ke Pak Presiden. Harus lewat ajudannya, lewat wakil-wakilnya, lewat menterinya. Untuk menyampaikan hajat kita, kebutuhan kita, keperluan kita. Iya. Jadi mereka samakan Allah dengan seorang raja di dunia yang tidak bisa ditemui oleh sembarang orang, tidak boleh disampaikan keluhan-keluhan oleh sembarang orang. Maka kalau begitu ini juga adalah kesyirikan dari sisi yang lain yaitu menyamakan Allah dengan raja di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amsal." Janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. <coughs> Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Maha Mampu, Maha Mendengar. Bagaimana mungkin disamakan dengan seorang raja di dunia? raja di dunia itu wajar. Dia butuh pembantu, dia butuh menteri, dia butuh wakil-wakilnya karena dia lemah. Dia nggak mungkin mendengarkan satu persatu keluhan-keluhan rakyatnya. Tidak mungkin pula baginya untuk mengabulkan semuanya. Dia harus ada orang yang membantunya. Bagaimana mungkin disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Andaikan seluruh makhluk dari awal sampai akhir manusianya dan jinnya berkumpul di tempat yang sama kemudian masing-masing meminta dengan permintaan yang berbeda-beda dan dengan bahasa yang berbeda-beda niscaya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengabulkan semuanya pada saat itu juga dan tidak berkurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di dalam lautan dan lihat berapa banyak air yang menetes dari jarum tersebut. Ini keagungan Allah, kebesarannya, kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya. Bagaimana mungkin disamakan dengan makhluk atau raja di dunia? Ini bantahan yang pertama. Kalau mereka samakan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang raja di dunia, maka kita jawab seperti itu. Kemudian jawaban yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berdoa langsung kepadanya.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 ud'uni astajib lakum berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan doa kalian demikian pula nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpesan kepada para sahabat, berdoalah kepadaku. Atau kalau aku mati berdoalah kepadaku atau datanglah di kuburanku dan berdoalah kepadaku sama sekali tidak dan tidak ada riwayat yang sahih para sahabat melakukannya. Karena yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau begitu tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika terjadi paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat tidak kemudian berdatangan di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada beliau agar doa mereka diteruskan kepada Allah sama sekali tidak bahkan tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mendengarkan doa-doa kita kecuali salawat itu pun karena ada malaikat yang bertugas menyampaikan salawat itu kepada beliau Bukan karena beliau bisa mendengarkan langsung. Karena ada malaikat yang bertugas menyampaikan salawat dari umatnya kepada beliau. Makanya bersalawat itu kita bersalawat di depan kuburan beliau dan bersalawat di sini sama saja. Tidak ada bedanya. Ya, artinya sama-sama sampai kepada Rasulullah SAW karena Allah menugaskan malaikat khusus sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah SAW. Iya. Jadi jangankan mau meneruskan kepada Allah, mendengarkan saja tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kecuali salawat itu pun bukan karena beliau mendengarkan, tapi karena ada malaikat yang bertugas menyampaikannya kepada beliau. Iya. Andaikan beliau dengar sekalipun, maka beliau tidak bisa mengabulkan doa orang yang bermohon kepada beliau. Apakah dia mohon hajatnya atau mohon untuk diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan orang-orang mati itu mendengar doa yang dipanjatkan kepada mereka maka mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkannya dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian inilah yang terjadi jamaah sekalian pada hari kiamat mereka yang berdoa kepada selain Allah justru para wali tersebut akan mengingkari perbuatan mereka kelak pada hari kiamat jadi para wali tersebut kalau dia benar-benar wali maka dia tidak akan pernah setuju terhadap apa yang mereka lakukan. Baik. Jadi inilah kesamaan antara orang-orang yang mengaku muslim hari ini kemudian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan itu sebagai tawassul agar diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka ternyata tidak ada bedanya apa yang mereka lakukan itu dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. Oleh karena itu, para ulama seluruhnya sepakat menjadikan makhluk sebagai perantara. Menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Sama saja dia berdoa kepada selain Allah, memohon hajatnya kepada selain Allah tersebut, <coughs> atau berniat menjadikannya sebagai perantara saja. Sebagaimana juga kata Syekh di dalam risalah Nawakidul Islam, insyaallah kita bahas setelah kitab ini, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara perantara-perantara. Dia berdoa kepada para perantara tersebut atau memohon syafaat atau bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Sepakat seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang yang dianggap kiai besar, ustadz besar, dai besar justru mengajarkan kesyirikan ini. Yang ulama seluruhnya sudah sepakat Ulama empat mazhab dan yang lainnya seluruhnya sepakat itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Justru yang mereka anggap sebagai dai besar, ulama besar mereka, kiai besar yang mengajarkan mereka untuk berbuat syirik ini. Inilah yang terjadi. Kenyataan ini mestinya menyadarkan setiap penuntut ilmu bahwa kita punya tugas besar untuk mengajarkan umat tauhid yang benar dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan itu yang mereka anggap dai-nya, dainya, kiainya, ustadznya, dia yang menyesatkan mereka, bukan bukan orang lain. Yang harusnya dia menyelamatkan mereka dari kesesatan, justru dia yang menjadi penyesat mereka. Andaikan tidak ada dia, mungkin mereka tidak akan tersesat. Iya. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang bodoh mereka? Orang yang dianggap pintar mereka, dialah yang menyesatkan mereka. Bagaimana lagi dengan orang-orang bodoh di kalangan mereka? Kemudian beliau sebutkan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wa dalilul qurbah adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya mereka kaum musyrikin dahulu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala <coughs> والذين اتخذوا من دونه أولياء ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa Allah Subhanahu wa taala berfirman dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung bagi mereka maksudnya sebagai sesembahan mereka maka mereka berkata ma illa liyuqarribuna ila Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Perhatikan ayat yang mulia ini surat Az-Zumar ayat ketiga. Menunjukkan kepada kita ucapan mereka bahwa ternyata mereka beribadah kepada selain Allah karena satu tujuan yang sangat mulia. Tujuannya bagus banget. Ya. Makanya stop mengatakan yang penting tujuannya bagus, niatnya baik. Ini orang musyrik punya tujuan bagus sekali. Mereka beribadah kepada selain Allah dengan tujuan agar lebih dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. agar ibadah mereka sampai kepada Allah, diteruskan kepada Allah sehingga mereka semakin dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka dalam Islam selalu harus beriringan tujuan yang baik dan cara yang benar. Walaupun tujuannya baik, ini tujuan yang paling baik. Tidak ada lagi tujuan yang paling baik selain karena Allah. Ingin dekat dengan Allah. Tapi ternyata tujuan terbaik ini tidak menjadikan amalan buruk mereka menjadi baik. Iya. Maka apa yang terjadi? Mereka tetap dianggap musyrik dan tetap didakwahi dan bahkan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya lanjutan ayat Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa member, tidak akan memberikan hidayah kepada seorang pendusta lagi sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ucapan mereka itu walaupun jujur dari dalam diri mereka namun di dalam syariat dihukumi sebagai dusta dihukumi sebagai dusta. Iya. Sama dengan orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia mengada-ada di dalam agama, menciptakan cara-cara baru di dalam beragama. Dan dia mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia adalah pendusta. Walaupun dia jujur, saya betul jujur cinta. Tapi pada kenyataannya dia mengada-ada dalam agama tidak meneladani Rasulullah SAW, maka hakikatnya dia adalah pendusta. Wa dalilus syafa'ah qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya mereka beribadah kepada selain Allah demi mengharapkan syafaat di sisi Allah supaya selamat dari azab Allah. Subhanallah tujuannya mulia sekali. Supaya selamat dari azab Allah dengan adanya syafaat. Maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dalam surat Yunus ayat ke-18. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka. tidak pula bisa memberikan manfaat dan mereka berkata sesungguhnya para sesembahan kami tersebut adalah yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Ini harapan mereka tatkala berdoa dan beribadah kepada selain Allah agar mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi sama persis, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta syafaat kepada para wali. Makanya perlu kita pahami hakikat syafaat supaya kita dapat mengetahui permasalahan ini dengan baik dan memahami apa penyimpangan dan kesalahan mereka. Iya. Maka Syekh menjelaskan kemudian tentang syafaat. <clears throat> Wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsabbah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Maksudnya yang dinafikan oleh Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Fasyafa'atul manfiyah maka tutlabu min ghairillahi azza wa jalla. Adapun syafaat manfiyah itu adalah syafaat yang dinafikan itu adalah yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala fima la yaqdiru alaihi illallah dalam perkara yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud syafaat yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah? Ada yang tahu syafaat apa yang dimaksudkan? Hah? Syafaat apa yang dimaksudkan? Kata Syekh, meminta syafaat kepada selain Allah yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Artinya, yang mampu dikabulkan oleh manusia, berarti boleh dimintakan kepada manusia. Yang merupakan syirik dan dinafikan oleh Al-Quran adalah syafaat yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau hanya mampu melakukannya, memberikannya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Syafaat apa itu? Fadalah. Itu salah satunya. Salah satunya saja. Hah? Syafaat apa? Ada yang tahu? Baik. Jawabannya adalah semua syafaat di akhirat. Semua syafaat di akhirat di dunia ini tidak boleh sedikit pun kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana insyaallah nanti akan kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Adapun ada hadis yang menunjukkan manusia minta syafaat kepada para nabi itu terjadi ketika di akhirat. Dan itu ada pembahasan nanti di Kasyfus Syubhat. Ya. Manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam minta syafaat. Nabi Adam menolak, kemudian mereka datang kepada Nuh dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di akhirat. Kenapa mereka minta kepada para nabi? Karena mereka minta sesuatu yang mampu dilakukan oleh para nabi tersebut. Ini kaidah Kapan doa itu? Kan sudah kita bahas kemarin di salah satu usul. Kapan doa masalah itu menjadi kesyirikan? Ada berapa? Ada berapa doa ul masalah? Doa itu terbagi berapa? Dua. Doa ul ibadah dan doa ul masalah. Kapan dua macam doa ini dipersembahkan kepada selain Allah dihukumi syirik? Apakah semuanya langsung syirik? Atau ada syarat-syaratnya. Nah, padahal Doa apa dulu ini? Ibadah atau masalah? Doa itu masalah. Baik. Apabila? Baik, Ah Barakallahu Barakallah. Ini dia syarat yang pertama yang ada di sini pembahasan ini. Yang kedua, Tapi itu sudah kita jawab tadi. <laughs> Antum hanya mengulang lagi. <coughs> Ada berapa syaratnya? Meminta kepada selain Allah dihukumi syirik dalam doaul masalah apabila yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Ya. Beliau sudah jawab tadi. Yang kedua apa coba? Nah, ada yang ingat? Mampu? Oh, iya tadi sudah dijawab. Yang kedua hadir. Ya. Yang kedua hadir. Tidak gaib. Syarat yang ketiga. Ada yang lain? Apa syarat yang ketiga? Masa lupa? Ini pelajaran penting sekali. Yang ketiga adalah yang dimintai tersebut masih masih hidup, ya. Masih hidup. Kalau dia minta kepada orang mati, maka termasuk kesyirikan. Itu dalam doa ul masalah. Adapun doa ul ibadah, maka kapan dipersembahkan kepada selain Allah <coughs> menjadi kesyirikan. <coughs> Baik. Jadi yang dimaksud oleh Syekh syafaat di akhirat. Itulah yang mereka harapkan, syafaat di akhirat. Apa syafaat di akhirat? Inti syafaat di akhirat adalah selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka. Iya. Ataupun dinaikkan derajat dalam surga. Ataupun syafaatul uzma. Syafaat untuk ahlul mauqif seluruhnya. Seluruh manusia agar diberikan ketetapan diberikan penghisaban. Ya. Namun umumnya yang mereka minta adalah supaya selamat dari api neraka dan masuk surga. Maka memohon syafaat di akhirat itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meminta syafaat kepada selain Allah, maka itu termasuk kategori syirik. Iya, termasuk kategori syirik sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah dalil-dalilnya. Adapun syafaat di dunia <coughs> yang mampu dilakukan oleh makhluk kalau kita minta kepada makhluk maka tidak termasuk kategori syirik. Misalkan kita punya kawan yang dekat dengan pejabat. Kita ada satu urusan dengan seorang pejabat maka kita minta syafaatnya. Nah, itu namanya syafaat. Ya. Kita minta syafaatnya supaya dimudahkan urusan. Atau antum punya kawan penuntut ilmu, fakir. Kemudian antum mengenal ada orang kaya, mungkin keluarga antum atau kawan antum yang lain. Maka berikan syafaat terhadap penuntut ilmu yang fakir ini. Kabarkan kepada mereka, kepada orang-orang kaya tersebut. Saya punya kawan penuntut ilmu fakir, dia butuh bantuan, tolong beri bantuan. Ya. Itu namanya memberi syafaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Ya. Ini syafaat yang terpuji. Sebaliknya, memberi syafaat untuk orang yang melakukan maksiat, maka juga mendapatkan dosa. Ya. Memberi syafaat untuk orang yang melakukan dosa itu juga termasuk dosa. Baik. Itu syafaat di dunia. Kata beliau, "Wa dalil qauluhu ta'ala" Dalil yang menunjukkan syafaat manfiyah. Syafaat yang dinafikan. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala يا أيها الذين آمنوا وهي orang ينبر إيمان أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيء فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سورة البقرة آية ayat ke-254 وهي orang ينبر إيمان beriman Berinfaklah di jalan Allah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Sebelum datang suatu hari yang tidak lagi bermanfaat, jual beli. Tidak pula kawan setia dan tidak pula syafaat. Ini tiga perkara dinafikan pada hari kiamat. Tidak akan memberi manfaat. Jual beli, kawan setia, dan syafaat. Maksudnya kepada orang-orang kafir, nggak ada manfaat bagi mereka. Wal kafiruna humul zalimun. Makanya di akhir ayat ditekankan dan orang-orang kafir itu merekalah orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini adalah penafikan syafaat dari orang-orang kafir. Tidak tidak akan Allah berikan syafaat kepada mereka. Karena dulu di dunia mereka melakukan kekafiran. Tidak pula kawan setia mereka di dunia bisa memberi manfaat tidak pula jual beli mereka dapat memberikan manfaat. Kemudian dalil yang lebih tegas lagi yang menunjukkan syafaat itu tidak boleh dimintakan kecuali hanya kepada Allah adalah surat Az-Zumar ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulillahi asy-syafa'atu jami'an." Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Ya. Pada pelajaran salah satu usul telah kita jelaskan makna syirik. Syirik itu ada yang bisa ulangi. Apa makna syirik? Definisi syirik. Ta'rif. Fadal Hah? <coughs> Masih kurang. Definisi syirik yang kita pelajari di salah satu usul. Hmm. Ada yang ingat? Dikatakan para ulama syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi lengkapi fima huwa min khasaisillah minar rububiyati wal uluhiyati wal asma wa sifat. Ini definisi syirik yang paling mencakup. <coughs> syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Artinya, nggak semua kita menyamakan Allah dengan makhluk itu syirik. Hanya dikatakan syirik apabila perkara itu khusus bagi Allah dan kekhususan itu hanya ada pada tiga rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat iya maka dalam ayat ini Allah mengatakan kulillahi asyafa'atu jami'an katakan hanya milik Allah syafa'at itu seluruhnya sudah jelas hanya milik Allah berarti kalau kita minta kepada selain Allah maka kita meminta sesuatu yang khusus bagi Allah kepada selain Allah itulah syirik. Itulah syirik. Atau kita minta sesuatu yang tidak mampu diberikan, tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah tabaraka wa taala. Iya. Jadi dari sini dapat kita pahami salah kaprah orang yang meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, kelak di hari kiamat beliau akan diberikan hak untuk memberi syafaat. Tetapi nanti di hari kiamat Belum sekarang Makanya kalau sekarang dimintakan kepada beliau Adalah syirik Adalah syirik <coughs> Baik Demikian pula Dalam surat Az-Zukhruf Ayat ke-86 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ dan orang-orang yang disembah selain Allah Tidak memiliki syafaat sedikit pun Dan juga surat Ghafir ayat ke-18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ma zalimina min hamimi wala syafi'in yuta' Tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah kawan setia ataupun pemberi syafaat yang ditaati. Ya. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang dapat menolong mereka. Jadi karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dinafikan syafaat dari mereka. Jadi ini yang pertama. Asy-syafa'atu al-manfiyah. Syafaat yang dinafikan. <coughs> yaitu syafaat yang dimintakan kepada selain Allah dan syafaat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka ini telah Allah nafikan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini menunjukkan kepada kita keutamaan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu ada yang masuk surga secara langsung. Kenapa demikian? karena dia menyempurnakan imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pertolongannya kepadanya. Allah menyempurnakan jaminan keamanan dari azab kepadanya. Tetapi orang-orang yang tidak orang-orang yang beriman tetapi tidak menyempurnakan iman mereka, maka Allah juga tidak akan menyempurnakan pertolongan Allah kepada mereka dan tidak akan menyempurnakan jaminan dari azab kepada mereka. Artinya apa? Mereka masih terancam dengan azab Allah. Bagaimana caranya menyempurnakan iman? Caranya adalah <coughs> setelah menjauhi dosa syirik dan kekufuran, maka harus menjauhi semua perbuatan dosa, terutama dosa-dosa besar. Siapa yang melakukannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga secara sempurna. Dalam artian dia tidak terancam sedikit pun dengan neraka. Tetapi orang yang beriman tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, namun dia tidak menyempurnakan imannya dengan menjauhi semua perbuatan dosa yang lain, terutama dosa-dosa besar. Maka dia masih terancam dengan neraka dia masih terancam dengan neraka yaitu dia masih berada di bawah kehendak Allah insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu kalau Allah kehendaki dia azab, kalau kalau tidak maka dia diampuni artinya dia masih terancam meskipun demikian dia masih punya harapan untuk mendapatkan ampunan apabila Allah menghendaki.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 Bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki. Ya, jangan setiap kita yakin pasti saya diampuni. Yang penting saya tidak syirik. Hanya bagi yang Allah kehendaki. Iya. Kalaupun dia tidak mendapatkan ampunan secara langsung, masih ada harapan berikutnya. Apa harapan berikutnya? Syafaat. Inilah keutamaan orang-orang yang beriman. Yang masih punya iman tidak melakukan pembatal keimanan. Apakah kesyirikan dan kekufuran betapa banyak besar betapa banyak dan besar pun dosa yang dia kerjakan selain kesyirikan dan kekufuran masih ada harapan mendapatkan syafaat bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda syafaati li ahli kabair min ummati syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku ya ini syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya <coughs> salah satu pihak yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum mukminin para pelaku dosa besar tersebut yaitu bukan kesyirikan dan kekufuran. Kalaupun dia tidak dapat syafaat secara langsung, dia sudah masuk ke neraka, juga masih ada, masih ada harapan mendapatkan syafaat untuk keluar dari neraka. Iya. Ataupun mendapatkan ampunan Allah kemudian dikeluarkan dari api neraka lalu masuk surga. Adapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan mendapatkan ampunan, tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Baik. Kemudian kata beliau, "Wasyafa'atul musbatah hiya allati tutlabu min azza wa jalla." Adapun syafaat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an adalah yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syafaat milik Allah mesti diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Kemudian beliau menjelaskan tentang hakikat syafaat dan syarat-syarat mendapatkan syafaat. Kata beliau, "Wasyafi' mukramun bisyafa'ah." Dan orang yang memberi syafaat itu adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Siapa yang memuliakannya? Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang itu bisa memberikan syafaat bukan karena dia punya sifat rububiyah, bukan pula uluhiyah. Bukan karena dia punya kesaktian, bukan karena dia punya kehebatan bisa mengatur alam ini, bisa memberikan penentuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah tabaraka wa taala yang memberikan anugerah semua itu kepadanya. Iya. Jadi ini harus kita pahami. Rasulullah SAW. bisa memberikan syafaat bukan karena beliau punya kemampuan khusus bukan sehingga beliau pantas untuk disembah tidak melainkan itu adalah pemuliaan dari Allah kepada beliau kemudian wal mashfu'ulah dan orang yang diberikan syafaat adalah man radhiyallahu qaulahu yarhamukallah man radhiyallahu qaulahu wa 'amalahu ba'dal idzni orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya setelah mendapatkan izin. Di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan kepada kita syarat untuk mendapatkan syafaat. Sebagaimana yang disebutkan para ulama, untuk mendapatkan syafaat itu ada dua syarat. Yang pertama, izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Allah izinkan kepada dia terlebih dahulu. Iya. Insyaallah lebih detail kita bahas pada kesempatan yang lain siapa saja yang diberikan izin untuk memberi syafaat dan apa saja bentuk-bentuk syafaat mereka. Tapi ini yang pertama, syarat yang pertama. Allah berikan izin dulu kepada mereka. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya. Jadi bukan karena dia punya kekuatan, dia punya <coughs> kelebihan dari Allah sehingga dia bisa memberikan syafaat, dia bisa mengatur Allah tidak. Melainkan Allah yang memberikan kepadanya, Allah yang mengizinkannya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Artinya, Walaupun yang pertama sudah diberi izin, tapi yang kedua belum diridhoi untuk diberi syafaat, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Makanya kalau lihat dari sisi kedekatan nasab, sesungguhnya yang paling pantas mendapatkan syafaat adalah Abu Talib. Adalah Abu Talib untuk selamat dari neraka. Iya. Bahkan melihat dari sisi perjuangannya, pengorbanannya, mungkin kita nggak ada apa-apanya, dibandingkan dengan Abu Talib. Dia yang lebih pantas untuk mendapatkan syafaat. Maksudnya secara zahirnya seperti itu. Iya, secara zahir kita nilai seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepadanya untuk keluar dari neraka walaupun dia mendapatkan pengecualian dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azabnya diringankan. Itu pun dia menyangka azabnya lah yang paling berat. Dua buah api diletakkan di kakinya yang membuat tubuhnya mendidih sampai otaknya itu menggelegak mendidih. Dan dia mengira dialah azab yang paling berat. Ya. Tidak bisa mengeluarkan dia dari api neraka. Allah tidak ridho untuk dikeluarkan dari api neraka. Iya. Andaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bebas memberi syafaat kepada siapa saja, tentunya Abu Talib sudah keluar dari neraka. Tapi kenyataannya tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang beliau kehendaki. Demikian pula para nabi yang lain, demikian pula orang-orang soleh yang diberikan anugerah untuk memberi syafaat, demikian pula para syuhada tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi, sebagaimana ditegaskan dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang telah Allah ridhoi kecuali bagi siapa yang telah Allah ridhoi demikian pula dalam surat An-Najm ayat ke-26 wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhana Allahu liman yasha'u wa yardha Berapa banyak malaikat di langit? Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi harus dengan dua syarat tersebut. Maka kita sudah pahami hakikat syafaat oleh karena itu salah besar meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menganggap beliau memiliki kemampuan khusus untuk memberikan syafaat melainkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau itu pun masih terikat dengan syarat izin Allah kepada beliau dan keridhaan Allah kepada orang yang diberikan syafaat dan Allah tentunya tidak akan meridhoi terhadap orang-orang yang menyekutukannya sebagaimana telah kita sebutkan dalil-dalilnya. Walhamdulillah inilah kaidah yang kedua dari empat kaidah insyaallah taala lanjutannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Saya persilakan. Bismillah, ahwan, afwan sebelumnya Ustaz tentang pembahasan pekan lalu. Kalau tidak salah Ustaz mengatakan salah satu yang melalaikan kita untuk berdakwah tentang tauhid adalah berdakwah dengan politik. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang-orang yang berdalih memperjuangkan Islam melalui cara politik? Jazakumullah khair wa jazakumullah khair. Baik. <coughs> Pertama, Kita berbicara kenyataan terlebih dahulu Kenyataannya memang demikian Sebagian saudara-saudara kita Yang menyibukkan diri dengan politik Melalaikan dakwah tauhid Melalaikan dakwah tauhid Mereka lebih mementingkan politik Mereka lebih mementingkan politik Daripada mengajak orang Untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Allah dan memperingatkan bahaya kesyirikan. Ya. Ini kenyataan yang terjadi. Hampir setiap majelis-majelis mereka politik yang dibicarakan. Media-media mereka politik yang dibicarakan. Ya. Sehari-harinya mereka politik yang dibicarakan. Itu yang mendominasi. Sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali kecuali ala sabilil ijmal dakwah tauhidnya. Makanya jemaah sekalian mungkin saya pernah sebutkan faidah penting disebutkan oleh Syekh Saleh Al Syekh hafizahullah taala di dalam syarah salah satu usul beliau. Yang membedakan <coughs> atau mungkin risalah beliau yang lain. Yang membedakan dakwah tauhidnya ahlus sunnah dan selain ahlus sunnah itu adalah mereka berdakwah kepada tauhid hanya secara global. Adapun ahlus sunnah merinci sampai kepada akar-akarnya. Mungkin mereka juga mengatakan Islam agama tauhid. Masuk Islam lebih bagus. Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia. Ya. Sampai di situ saja. Mereka tidak bahas berbagai macam bentuk kesyirikan yaitu kesyirikan dalam rububiyah, uluhiyah, apalagi asma wa sifat lebih jauh lagi. Ya. Mereka tidak membahas kesyirikan orang-orang yang datang di kuburan yang meminta kepada selain Allah, yang bertawakal kepada selain Allah, yang menyembelih untuk selain Allah, yang mengadakan upacara sesajen untuk selain Allah, yang berkeyakinan para penunggu yaitu setan-setan yang menunggu di laut selatan misalkan atau di gunung tertentu di tempat tertentu yang memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Mereka tidak mem pernah membahas keserikan jimat, kesyirikan, orang yang takut sial dan seterusnya. Dan seterusnya. Tidak ada mereka membahas secara rinci pembahasan-pembahasan tersebut. Kalau ada, jarang sekali dan mereka nggak semangat menyebarkannya. Ya. Baik. <coughs> belum lagi itu permasalahan tauhid, belum lagi permasalahan akidah yang lebih luas. Ya, permasalahan takdir, permasalahan iman terhadap hari akhir, iman terhadap malaikat dan lain sebagainya. Ya. Ini kenyataannya. Ini yang pertama sekali. Kenyataannya demikian. Karena aktivitas politik mereka lalai dari mendakwahkan tauhid. Mereka tidak memperhatikan perkara tauhid. Yang kedua yang lebih parah lagi adalah mereka sendiri tidak mengerti tauhid yang benar. Ini yang lebih parah. Ini baru tauhid. Belum lagi permasalahan akidah yang lebih luas. Mereka sendiri banyak penyimpangan. Kalau antum hadir kemarin, saya bahas salah satu penyimpangan akidah Taqiyuddin ada bahannya dalam masalah takdir itu baru satu penyimpangan ya. penyimpangan akidah tokoh sentral salah satu tokoh sentral yang dijadikan acuan dalam dakwah politik dalam masalah takdir ini masalah rukun iman akidahnya tidak ada bedanya dengan Mu'tazilah dan tidak ada bedanya dengan Abu Jahal sudah kita bahas kemarin ya. lanjutan pembahasan tentang takdir ini yang kedua. Itu karena apa? Sibuk dengan berbicara tentang khilafah, berbicara politik. Tidak membahas buku-buku akidah para ulama. Bahkan mereka anggap apa? Itu semuanya hal yang tidak penting. Ya. Itu semuanya hal yang tidak penting. Yang lebih parah lagi, para ulama yang berbicara tentang itu, mereka katakan menghidupkan sesuatu apa namanya perdebatan yang sudah mati. Iya. Mereka bilang menghidupkan pertikaian kaum muslimin yang dahulu yaitu antara ahlu sunnah dengan jahmiyah dan mu'tazilah yang sudah mati padahal mereka yang hidupkan kemudian ahlu sunnah baru membantah iya. bahkan lebih jelek lagi mereka mengatakan para ulama hanya mengetahui ya, masuk dan keluarnya bulan Ramadan itu saja urusan ulama terkait dengan pemerintahan ada yang lebih jelek lagi, para ulama hanya mengetahui tidak lebih dari celana dalam wanita. Siapa yang mengatakan itu? Para aktivis politik Islam itu yang berkata demikian. Ya. Para ulama tidak mengetahui melebihi celana dalam wanita. Maksud mereka apa? Fikih tentang haid, tentang nifas. Itu mereka ibaratkan dengan sesuatu yang sangat jelek. Yaitu apa? Celana dalam wanita. Coba. Iya. Itu keadaan mereka. Mereka jahil terhadap agama. Ya, ini kenyataannya. Karena kejahilan mereka itulah mereka tidak mementingkan tauhid. Ya. Kemudian yang ketiga, Ahlus sunnah sama sekali tidak menafikan politik. Bahkan ahlus sunnah berkeyakinan siapa yang mengatakan politik bukan bagian dari Islam, dia kafir. Karena berarti dia mengingkari kesempurnaan Islam. Dia mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Agama ini sudah sempurna mengatur segala urusan. Tetapi politik yang sesuai dengan syariat. Politik yang sesuai dengan syariat. Iya. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pernah berkata, <coughs> tatkala kita berada di satu negeri yang tidak berhukum dengan syariat. Kemudian kita masuk di arena politik. Maka kata Syalbani rahimahullah, kalau kita masuk dalam lingkungan yang tidak berhukum dengan syariat, yang tidak berhukum dengan syariat, kata Syalbani rahimahullah, justru politik yang syar'i di masa ini adalah meninggalkan politik itu sendiri. Itulah politik yang syar'i. Kalau kita masuk dalam lingkungan tersebut, habis sudah kita. Habis sudah kita. Kecuali kalau kita masuk 90 orang, mereka cuma 10 orang, ya itu mungkin. Tapi kita seorang diri, dua tiga orang melawan mayoritas. Malah kita yang terbawa. Dan itu antum harus bedakan dengan hukum ulama yang membolehkan pemilu karena mengambil maslahat dan mudarat. Itu bedakan. Ya. Kalau itu betul, sebagian ulama me melihat ini lebih maslahat kalau ikut pemilu. Itu harus dibedakan dengan orang yang tidak memperhatikan perkara permasalahan ini itu permasalahan lain. Iya. Dan itu pun permasalahannya adalah <coughs> dari sisi memperkecil mudarat bukan karena membolehkan sistem tersebut. Itu harus dibedakan antara pembenaran terhadap sistem tersebut dan melihat ada sisi kemudaratan yang bisa diminimalkan. Jadi bukan berarti ulama bilang boleh pemilu lalu berarti sistemnya itu benar tidak. Bukan itu maksudnya. Iya. Tapi itu pembicaraan sudah terlalu luas. Kita kembali kepada pertanyaan saja. Jadi <coughs> Islam dan ahlu sunnati wal jamaah tidak sedikit pun tidak sedikit pun menafikan memperjuangkan Islam lewat jalur politik tetapi yang sesuai dengan syariat itu saja kata kuncinya yang sesuai dengan syariat iya demikian wallahu alam jadi doa ul masalah dikategorikan syirik apabila dimintakan kepada selain Allah dan tidak terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama, permintaan itu masih dalam batas kemampuannya. Bukan meminta sesuatu yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Yang kedua, dia masih hidup. Meminta sesuatu kepada orang mati adalah kesyirikan. Yang ketiga, dia hadir, tidak gaib Maksudnya apa? Apa yang kita katakan kepadanya dia dengarkan. Ya, nggak harus hadir depan mata kita. Kalau sekarang kan bisa pakai HP. Ya, maksudnya sampai kepadanya. Ada sebagian kelompok-kelompok itu gurunya bagikan foto. Ya. Kemudian kalau dia berdoa cukup dia berdoa ke foto gurunya tersebut. Itu syirik atau bukan? Syirik. Syirik besar. ya. Gurunya nggak mendengarkan. Beda kalau dia apa namanya? telepon. ya Nah, itu maksudnya gaib. ya. <coughs> Apakah benar bila kita mempunyai anak yang masih kecil meninggal bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak? Insyaallah hadisnya sahih. Anak yang belum balik meninggal dunia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya insyaallah hadisnya sahih mungkin detail lafaznya kita sebutkan pada pembahasan tentang syafaat insyaallah taala insyaallah hadisnya sahih termasuk yang akan memberikan syafaat anak-anak yang meninggal sebelum dia balik kepada orang tuanya ya dan ini termasuk uh, penghibur yang Allah berikan kepada orang tua yang ditimpa musibah ketika anak kecilnya meninggal. Jangan terlalu sedih, anak-anak itu adalah penghuni surga dan mereka akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bahkan sebagaimana telah kita bahas di mukaddimah sebuah hadis seseorang yang kehilangan anaknya kemudian dia mengucapkan alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd." Bangunkanlah untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan dengan rumah alhamdu. Itu karena dia mengucapkan alhamdulillah dan innalillah wa inna ilaihi rajiun ketika anaknya meninggal dunia. Ya. Walaupun hadis ini lebih umum, mencakup anaknya yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Kalau dia sabar dan dia ucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga.